Mengenai sirah Nabi Muhammad SAW yaitu dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Taman cahaya tentang sirah Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Yang terakhir kita berada di persekongkolan orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkumpul di Darun Nadwa sampai mereka membuat suatu keputusan untuk bersama-sama membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usulan yang disampaikan oleh Abu Jahal dan disetujui oleh iblis yang berbentuk seorang tua dari Najd. Mereka sudah bersiap-siap untuk melaksanakan keputusan ini Mengambil pemuda-pemuda dari tokoh anak-anak tokoh masyarakat Quraisy Yang mereka secara bersama-sama berbareng-bareng Membunuh Nabi Muhammad SAW Sehingga keluarga Nabi Muhammad SAW Tidak bisa lagi atau tidak akan mungkin memerangi Quraisy secara menyeluruh sehingga mereka pun rela dengan dibayarkan fiat saja Tebusan saja Itu adalah rencana mereka Makar mereka Bagaimana yang terjadi Penulis kitab ini Syekh Sofiul Rahman Al-Mubarakpuri Hafizullah Ta'ala Membawakan judul yang baru lagi Yaitu kata beliau Baina tadbiri Quraisyin Wa tadbirillahi subhanahu wa ta'ala antara rencana Quraisy dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Tadabir ya, strategi yang diatur oleh Quraisy dan Allah Subhanahu wa taala. Yang menang siapa? Apakah yang menang itu orang-orang Quraisy? Apakah yang menang Allah? Sebagai orang yang beriman, kita pasti mengatakan yang menang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ومن طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية وأن لا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتغاير العادات المستمرة حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر sebagai konsekuensi daripada hasil pertemuan mereka yang sangat rahasia itu pertemuan orang-orang Quraisy di Darun Najwa yang sampai pada keputusan untuk bersama-sama membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsekuensi daripada pertemuan yang sangat rahasia ini yaitu jangan sampai tampak di permukaan Gerakan apa saja yang menyalahi kebiasaan sehari-hari Yang sudah berlangsung selama ini Jadi mereka berbuat biasa-biasa saja Seperti sehari-harinya Seperti yang berlangsung selama ini Tidak ada yang kelihatan istimewa Jadi mereka benar-benar menyembunyikan rencana itu sehingga tidak ada seorang pun yang mencium adanya konspirasi dan bahaya Dan tidak ada seorang pun yang berprasangka bahwa ada sesuatu yang bakal menimbulkan keburukan Jadi orang-orang Quraisy setiap apa namanya seperti sebagaimana sehari-hari biasa saja Tidak menampakkan ada sesuatu yang berbeda dari biasanya Sehingga masyarakat tidak tahu bahwa ada persekongkolan, ada muamarah, ada konspirasi dan mereka tidak tahu bahwa ini ada bahaya. Benar-benar sangat rahasia. Wa kana hadza makran min Quraisy dan bahwasanya ini adalah perbuatan makar dari Quraisy, tipu dayanya Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy. Walakinnahum makaru bidzalika Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ternyata mereka berbuat makar ini kepada siapa? Mereka berbuat makar kepada Allah Mereka membuat tipu daya kepada Allah Bagaimana hasilnya? فَخَيَّبَهُمْ min حَيْتُ la يَشْعُرُونَ Maka Allah menjadikan mereka rugi Dari arah yang mereka tidak menyangkanya Bagaimana mungkin seorang akan menang ketika dia menipu, membuat tipu daya, membuat makar atas Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa yang mereka lawan ini adalah Allah langsung. Karena seseorang yang dia menghina, melecehkan, bahkan merusak simbol-simbol Islam itu berarti melawan Allah. Rasulullah adalah simbol Islam, Al-Qur'an simbol Islam, ayat Allah simbol Islam. Yang mana kalau kita berusaha melecehkan merusaknya Berarti kita langsung melawan Allah subhanahu wa ta'ala Pasti rugi dari arah yang tidak diduga Karena tipu daya Allah itu pembalasannya sangat lembut Sangat halus Tanpa seseorang merasakan Ternyata dia telah terkena Bagaimana yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala Faqad nazala Jibrilu Wa akhbaran nabiya Sallallahu alaihi عليه وعلى آله وسلم fi مؤامرة quraisy Jibril turun dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam tentang muamarah, konspirasi atau persekongkolan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Jadi Jibril langsung turun menemui Rasulullah alaihi wasallam memberitahukan hal itu. Orang Quraisy punya rencana seperti ini dan seperti itu wa adina lahu fil hijrati wa hajjata lahu waqtal dan malaikat Jibril mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah bahkan juga telah menentukan waktunya tentunya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala jadi kamu harus hijrah waktunya adalah tanggal sekian hari ini jelas wa bayyana lahu khuttatar raj'i ala makri quraisy Kemudian juga telah dijelaskan pula oleh malaikat Jibril tentang strategi untuk menghindarkan diri dari makarnya orang Quraisy, tipu daya orang Quraisy. Jadi Allah menurunkan wahyu Bagaimana kamu hijrahnya Waktunya kapan, strateginya seperti apa Supaya orang-orang Quraisy itu rugi Supaya mereka tidak mendapatkan apa-apa Usaha mereka sia-sia Istilahnya mereka itu kecelik Kemudian faqala berkata malaikat Jibril, "La tabit hadhihi lailata ala firasyika alladhi kunta tabitu alaihi." Pada malam ini, yaitu malam ketika kamu hijrah itu, jangan kamu tidur di ranjang yang biasa kamu tidur di atasnya. Itu diantara yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah, di sini diceritakan secara global dahulu bagaimana strategi hijrah yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian diceritakan secara tafsil terperinci. Kemudian wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi nahri dhahirati hina yastarihu an-nasu fi buyutihim dan keluarlah Rasulullah SAW pada siang terik ketika manusia sedang istirahat di rumah mereka. Jadi pada waktu siang terik biasanya orang itu di rumah istirahat, Rasulullah justru keluar. Tidak seperti biasanya. Ini ada kejadian yang yang lain dari biasa. Keluar ke mana beliau? Ila baiti Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu wa abrama ma'ahu umur al-hijrah. Ternyata siang itu beliau keluar ke rumahnya sahabat Abu Bakar. Berarti Rasulullah SAW itu keluarnya secara rahasia. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lainnya ni'an. Rasulullah sambil menutup wajahnya, nggak ada orang yang tahu. Jadi nggak ada orang di jalanan. Langsung ke rumahnya sahabat Abu Bakar. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa Rasulullah bilang akhirnya cuma keluarkan siapa saja yang ada di rumahmu. Karena ini adalah masalah rahasia. Lalu Abu Bakar mengatakan yang di rumah ini adalah keluargamu sendiri. Di sana itu hanya anak-anakku sendiri, bukan orang lain. Yang mereka itu pasti menjaga amanat. Lalu Rasulullah SAW berbicara kepada sahabat Abu Bakar tentang perkara-perkara yang hendak dikerjakan ketika berangkat hijrah. Karena yang lalu kan telah dibicarakan ya bahwa Rasulullah mengajak sahabat Abu Bakar untuk hijrah bersama-sama, berbarengan. Kemudian mengatur strategi. Fajahaza ar ini ahaddal jihaz. Di antara persiapan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar mempersiapkan dua kendaraan secara matang. Jadi ada dua kendaraan secara matang yang dahulu telah dipelihara oleh sahabat Abu Bakar dan dipersiapkan untuk hijrah ini. Kemudian jara Abdullah Abdullah ibn Uraikid al-Laiti wa kana ala dini Quraisyin liyakuna dalilan lahuma fit tariqi wa kana hadiyan mahiran bit turuqi. Kemudian keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menyewa seorang penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraikid al-Laisi. Ada juga yang menyebut Abdullah bin Urput. Dia ini agamanya adalah agama orang Quraisy. Jadi dia ini orang musyrik. Orang musyrik disewa untuk menunjuk jalan karena dia ini mahir. Dia mengetahui jalan-jalan di Mekah dan di Madinah. Jadi dia ini ahli dalam jalan. Jadi dia tahu jalan-jalan alternatif karena memang Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar itu mencari jalan yang lain, bukan jalan yang umum untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Di sini ikhwan wa akhwat rahimakumullah ada beberapa dalil ya dari potongan-potongan tadi itu nanti diceritakan pada akhirnya. Dari potongan sini ada faedah bahwa boleh kita bekerja sama dengan orang kafir. Boleh bekerja sama dengan orang kafir untuk kemaslahatan kaum muslimin dan orang kafir itu tidak dikhawatirkan membahayakan kaum muslimin. Boleh. Abdullah bin Uraikat ini siapa? Orang kafir, orang musyrik. Tapi diangkat sebagai penunjuk jalan. Karena Rasulullah telah menunjuk Abu Bakar tahu Abdullah bin Uraikat ini nggak mungkin akan menyesatkan mereka. Jadi orang ini dikenal sebagai orang yang dia itu jujur walaupun dia kafir. Jadi kerjasama dengan orang kafir untuk maslahat Islam dan Muslimin boleh. Tidak bermadarat bagi Islam dan Muslimin boleh. Tidak membahayakan. Dan orang kafir itu pun bisa dijamin keamanannya. Yang jelas tidak diberi jabatan-jabatan yang vital. Kemudian wa wa'adahu jabala Taur ba'da salati layal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar janjian dengan Abdullah bin Uraikid ini ketemunya di Gua Taur setelah tiga malam lewat. Jadi bukan dari Madinah ya, dari Madinah itu sahabat Abu Bakar dengan Rasulullah berangkat ke Gua Taur. Tiga hari di sana, baru Abdullah bin Uraikid nyusul di sana dan berangkat ke Madinah. Jadi ketemunya di Gua Taur. Ini strategi ya. Kalau kita lihat di sini, inilah memang yang diajarkan oleh Islam Islam itu adalah doa dan usaha. Karena kalau kita doa saja nggak cukup, usaha saya usaha saja juga tidak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian juga berusaha. Kalau anda melihat di sini usahanya sangat matang, sangat matang. Dan itulah perintah syariat. Jadi bukan hanya tawakal saja tanpa usaha, tawakalnya tidak benar. Usaha dulu yang matang, diatur. Kemudian, tumas tamarro رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته القريش Kemudian Rasulullah SAW sebagaimana biasa beliau dalam pekerjaan sehari-hari. Sehingga tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa beliau sudah siap-siap hijrah atau beliau siap-siap dengan perkara lain untuk menghindarkan diri dari keputusan Quraisy. Jadi sama-sama orang Quraisy rahasia, Rasulullah juga rahasia. Rasulullah sudah persiapan matang, nggak ada orang tahu bahwa beliau sudah siap hijrah. Mungkin orang Quraisy nyangka Rasulullah nggak tahu kesepakatan mereka. Padahal Rasulullah sudah tahu semuanya Bahkan beliau sudah ngatur rencana yang mereka justru tidak tahu. Subhanallah. Inilah makrullah. Ini adalah merupakan pembalasan makar dari Allah Subhanahu wa taala atas makar mereka yang jahat. Kemudian, wa kana min 'adati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yanama fi awal fi awailil laili ba'da salatil isya ويخرج في النصف الأخير من الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه صلاة التهجد قيام الليل Dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada permulaan malam setelah salat Isya. Dan beliau keluar pada pertengahan malam ke Masjidil Haram untuk sholat di sana, sholat tahajud yaitu qiyamul lail. Jadi Rasulullah tidurnya segera setelah salat Isya segera tidur. Karena memang begadang itu dilarang. Ada dalam hadis yang lainnya disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'dahu. Rasulullah sallallahu membenci tidur sebelum Isya dan bercakap-cakap setelah Isya. Tidur sebelum Isya dibenci karena apa? Khawatir Isya'nya kelewatan hilang. Bercakap-cakap setelah Isya juga dibenci. Kenapa? Karena menjadikan orang itu begadang. Bicara nggak ada faedahnya, tidurnya kemalaman, nggak bangun malam, bahkan subuhnya hilang. Jadi bercakap-cakap setelah Isya itu makruh. Makruh. Kecuali yang ada faedahnya ya, belajar mengajar boleh atau suami istri dengan keluarga boleh ada faedahnya. Tapi kalau begadangan itu yang dilarang, makruh, dimakruhkan. Karena dikhawatirkan tidak bisa bangun malam, bahkan subuhnya juga hilang. Jadi Rasulullah tidurnya segera, setelah isya segera tidur. Kemudian pertengahan malam beliau bangun, beliau ke Masjidil Haram, beliau sholat di sana, sholat tahajud, qiyamul lail. Karena memang sholat tahajud adalah wajib atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umil laila illa qalila ya ayyuhal muzammil jadi memang diwajibkan salat tahajud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tahajud adalah merupakan keistimewaan orang-orang mukmin. Orang mukmin. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah pada waktu malam kamu salat tahajud dengan harapan Tuhanmu akan membangkitkan kamu mendapatkan al-maqam al-mahmud, posisi, kedudukan yang sangat terpuji. Salat tahajud sangat banyak faedahnya. Kemudian pada malam itu fa'abja'a Aliyan radhiyallahu anhu ala firashihi tilkal lailati wa akhbarahu bi annahu la yusibuhu makruhun. Ternyata malam itu beliau menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya dan beliau memberitahukan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan menimpanya. Tidak ada sesuatu keburukan yang akan menimpanya. Ini strategi lagi. Jadi orang-orang Quraisy hendak dikecoh. Malam itu beliau nggak tidur di tanjangnya, yang disuruh tidur sahabat Ali, tapi dijamin jangan khawatir nggak ada apa-apa. Falamma nama amatun nasi wa hada al-lail jaa al-muta'ammiruna sirran ila baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وطوفوه ورأوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ناعما على فراشه مستجيا ببرده الحضر من الأحضر فظنوه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ketika sudah lewat malam, manusia sudah tidur, sudah tenang, tidak ada orang berlalu lalang. Orang-orang yang telah bersekongkol itu datang datang ke rumah Rasulullah tersembunyi-sembunyi dan mereka mengintip. Ternyata diintip di sana ada orang tidur. Yang tidur siapa? Yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Waktu itu sahabat Ali tidur di ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai selimut yang ditutupkan ke seluruh wajah, seluruh tubuhnya. Selimut ditutupkan ke seluruh tubuhnya, itu selimut dari hadramut yang berwarna hijau. Dan mereka menyangka itu adalah Muhammad. Muhammad sedang tidur. فأخذوا يختالون زهوا ويرصدونه حتى إذا قام وخرج يثب عليه Kemudian mereka dengan penuh kesombongan mereka menunggu-nunggu. Ditunggu Muhammad. Nanti kalau dia bangun, dia keluar, kita bareng-bareng membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tipu daya mereka. Wakana haza hadza makrihim min Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban atas perbuatan makar mereka, tipu daya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yaitu di surat At-Taubah ayat 30, "Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar atasmu, yaitu mereka hendak menangkap dan memenjarakan kamu atau membunuhmu atau mengusirmu ke negeri yang lain, mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka dan Allah adalah sebaik-baik pembalas kemakaran. Inilah ikhwan wa akhwati la rahimakumullah kisah secara ijmal, secara mujmal, secara global. Di sini ada beberapa faedah yang bisa diambil di antara faedah itu bahwasanya orang-orang kafir selalu membuat makar dan bahkan makar mereka itu sangat rahasia sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian di antara faedah kandungan potongan kisah ini yaitu bahwasanya Allah membalas setiap makar orang-orang yang berbuat makar. Dan Allah pasti menang. Jadi kalau sudah berhadapan dengan Allah, nggak mungkin bisa dikalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi suratnya itu surat Al-Anfal ya, bukan At-Taubah. Sebelumnya At-Taubah, Al-Anfal ayat 30. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pula yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kekasihnya. Jadi Allah tidak akan membiarkan kekasihnya, kekasih Allah, aulia Allah, kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang beriman dan bertakwa dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula adalah orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita mengamalkan yang sunnah-sunnah setelah kita menyempurnakan yang wajib-wajib. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula pentingnya kita untuk berusaha secara maksimal di samping berdoa. Usaha maksimal dahulu. Ad-du'a was itu gandengan yang tidak bisa dipisahkan. Doa saja tanpa usaha nggak cukup. Usaha saja tanpa doa nggak cukup, harus dua-duanya. Kalau antum lihat di sini usaha Rasulullah benar-benar sangat matang, mantap diatur semuanya. Setelah lengkap baru tawakal Allah taala. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pentingnya seseorang yang pandai menjaga rahasia. Jadi kita ini butuh orang-orang yang pandai menjaga rahasia. Apabila hal itu memang perlu dirahasiakan. Orang yang tidak bisa menjaga rahasia itu adalah orang yang hina. Itu adalah orang yang hina. Bahkan orang-orang dahulu menyebut bahwa orang yang bisa menjaga rahasia itu adalah budak, bukan orang merdeka. Mereka mengatakan sudurul ahrar kuburul asrar. Sudurul ahrar kuburul asrar. Dada orang-orang merdeka itu adalah kuburan rahasia. Jadi orang merdeka itu pandai menjaga rahasia. Yang nggak bisa menjaga rahasia itu para budak, orang-orang rendahan, orang-orang hina. Di sini Rasulullah SAW menjaga rahasia yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau memilih sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu untuk menjaga rahasia. Bahkan Rasulullah saking hati-hatinya menyuruh yang di rumah Abu Bakar untuk keluar semua. Tapi kata Abu Bakar, jangan khawatir, mereka keluar kamu sendiri. Gak akan membongkar rahasia. Rahasia. Kalau memang sesuatu perlu dirahasiakan. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini boleh bekerja sama dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak membahayakan kaum muslimin. Tidak membahayakan kaum muslimin dan kita aman dari makar orang kafir itu. Jadi tidak membahayakan kaum muslimin, kita aman dari makar orang kafir itu. Tidak dikhawatirkan dia berkhianat dengan catatan dia tidak diberi jabatan yang vital. Yang vital tetap dipegang kaum muslimin. Di antara dalilnya ini Rasulullah menyewa Abdullah bin Uraikid. Padahal dia punya punya apa namanya kedudukan yang cukup penting ya, penunjuk jalan. Bisa saja disesatkan jalannya. Tapi karena merasa aman dengan Abdullah bin Ureket, nggak masalah boleh. Kemudian contohnya pula adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menjadi menteri di kerajaannya siapa? Di kerajaannya orang Islam atau orang kafir? Di kerajaannya orang kafir jadi menteri. Boleh, silahkan. Yang penting tidak mencelakakan kaum muslimin, tidak membahayakan muslimin, bahkan memanfaatkan muslimin atau bermanfaat bagi muslimin. Yang tidak boleh adalah kita menyewa orang kafir untuk memberantas orang Islam. Menyewa orang kafir untuk memerangi orang Islam. Bahkan ini termasuk pembatal keislaman. Orang kafir disewa, didatangkan untuk membunuhi orang Islam. Termasuk pembatal keislaman. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula yaitu pentingnya kita tidur pada permulaan malam dan tidak tidur setelah larut malam. Ya. Ada perkecualian atau tidak? Kecuali apabila ada piala dunia. Ya. Tidak ada perkecualian ya. Piala dunia bukan perkecualian. Karena sekarang ini banyak orang ketiduran, nggak bangun subuh. Gara-gara apa? Kadang-kadang nonton bola. Seandainya Anda mau nonton bola, nggak bisa ditinggalkan. Ya, tetap jangan dilupakan sholat subuhnya. Subuh tetap bangun. Tahajud tetap dilakukan. Yang lebih disayangkan lagi orang yang dia tidur di awal malam, bangunnya untuk apa? Untuk nonton bola. Habis isya saya mau tidur aja langsung atau bahkan habis habis maghrib saya mau tidur. Nanti aja jam 12 saya bangun dari sholat isya sekalian nonton sepak bola. Oh, enggak, jangan. Seandainya pun mau nonton bola, seandainya ya tetap bangun malam sholat tahajud dulu. Sholat tahajud didahulukan. Walaupun juga nonton bola itu kan masih kelihatan auratnya ya. Kan antara apa namanya auratnya orang laki ma baina surra antara pusar dan lutut. Walaupun tetap juga ini adalah hilaf apakah paha ini aurat atau tidak. Katakanlah boleh nonton bola silakan. Tapi tetap juga jangan sampai kita mengidolakan orang kafir. Mengidolakan orang kafir itu nggak boleh. Mengidolakan orang kafir. Karena seseorang nanti akan berkumpul dengan kekasihnya. Kekasih antum siapa? Siapa? Kalau kekasihnya orang kafir sama-sama orang kafir, di mana di surga atau di neraka? Ya orang kafir di neraka. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama kekasihnya. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini pula yaitu bahwasanya kita dianjurkan salat malam sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tahajud. Yang dikatakan qiyamul lail salat malam itu adalah salat yang dikerjakan setelah salat isya sampai subuh. Itu qiyamul lail secara umum. Tapi kalau tahajud punya nilai khusus Tahajud itu tidur dahulu, kemudian bangun, lalu sholat. Itu namanya tahajud, lebih khusus. Tahajud adalah kiamulel Tidak semua kiamulel adalah tahajud. Karena tahajud perlu tidur dulu dan itu butuh perjuangan. Dan mereka mendapat keutamaan yang sangat agung. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yufikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi mereka ketika tidur bangun berjuang berat, apalagi sekarang musim dingin, ranjangnya empuk, istrinya cantik, ditinggal semuanya. Ambil air wudhu dan sholat malam. Terutama lagi adalah sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah langsung menawarkan hal min da'in fa'ujibah wa min mustaghfirin fa'aghfirlah wa min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada orang yang akan minta ampun? Aku ampuni dosanya. Orang yang memohon, aku berikan permohonannya. Orang yang meminta, aku berikan permintaannya. Tiap malam, sepertiga malam terakhir. <clears throat> Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini yaitu tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Tadi ada keutamaan sahabat Abu Bakar ya, kelewatan tadi keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, teman setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka, dalam susah, dalam senang dan sulit. Kemudian juga keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang berani walaupun dalam posisi yang penuh dengan resiko. Ini penuh dengan resiko, resikonya bunuh. Kalau nggak iman, nggak sanggup. Jadi di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah, semua sahabat itu punya keutamaan. Sehingga para ulama banyak menulis kitab yang berjudul Fadhailus Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat. Di antara faedahnya untuk membantah kelompok yang kelompok itu bersikap pro dan kontra kepada sebagian sahabat. Saya cinta kepada sahabat ini, saya benci kepada sahabat itu. Ini bahaya. Jangan sampai kita terjerumus dalam kelompok seperti itu. Karena kalau sudah ada orang benci kepada sahabat, menghujat sahabat, subhanallah ini berat. Itu adalah bukti betapa kotornya hati. Kita membenci kekasih Allah, boleh atau tidak? Padahal para sahabat adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, para wali, abdulnya wali para sahabat itu. Apalagi ada kelompok-kelompok tertentu yang mencaci maki sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman dan yang lainnya. Kalau kita tidak, kita punya sikap ahli sunnah wal jamaah cinta kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya, cinta semuanya. Dan mereka adalah manusia. Kalau toh mereka berbuat salah, kita berharap Allah mengampuni kesalahan mereka karena jasa mereka yang sangat banyak. Ibaratnya ada air dua kulah, kemasukan najis satu tetes, maka najisnya hilang dengan sendirinya. Kita cinta kepada ahlul bed keluarga Rasulullah SAW semuanya. Kita berwalak loyal, cinta setia kepada mereka. Kita cinta kepada para istri Rasulullah SAW. Kalau ada khilaf di kalangan mereka, peperangan dan macam-macam, maka kita diam, kita nggak ikut-ikutan di sana. Pertama-tama karena banyak versi. Sejarah itu nggak pasti ya, banyak versi. Ada versi ini, ada versi itu, semuanya ada bantahannya membingungkan. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Alhamdulillah Allah menyelamatkan pedang kita daripada menumpahkan darah mereka, maka kita jangan mengotori mulut dan hati kita dengan merusak harga diri mereka. Paling enak gitu kan? Yang penting kita mengamalkan Islam yang benar, semuanya kita serahkan kepada Allah dan semuanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Itulah diantara potongan kisah ini pada intinya setiap makar yang buruk pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan pembalasan Allah tentu akan lebih dahsyat lagi. Kemudian juga ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kalau kita berada di atas jalan yang benar, kita berdakwah, kita istiqomah, kita enggak nyimpang, jangan pernah meragukan pertolongan Allah. Jangan pernah meragukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita benar dulu, kita di atas siratal mustaqim. Karena kalau orang salah, ya pertolongan Allah tidak akan datang. Kemudian kalau dia sendiri tahu kalau dia salah, ya tidak akan mungkin muncul sikap yakin, tidak akan mungkin. Kalau kita sudah merasa benar di atas jalan yang lurus, istiqomah, bismillah, pertolongan Allah pasti datang cepat atau lambat.